Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallah. Lan ing dalem nalika ning ngalap sapa Allah wa taala mitakon nabiyina ing janjine pira-pira nabi. Eh ahdhum tekse janjine pira-pira nabi lama dukum lama lidi tidak sana ngekei ingsun nama ataitukum sumangsane ngekei ingsun gum ing sira kabeh min kitabin sing kitab wa hikmat dan hikmah Hah? Tunggu di. Lima enam, lima enam. Lima enam. Oh. Lama ate tukum sumangsane nekani ingsun gum isiro sira kabeh min kitabin sing kitab wa hikmat dan Sumaja mengkono li teka kum isra kabeh sapa rasulun sapa rasul musaddiqun kang bener. Benerno lima aku maring barang kang antarane sertane ira kabeh. Latuk miluna nabi walatan suruna. Isine jawabul kosam latan statut minuna bakal iman temen sira kabeh bi kelawan mama aku atau bi kelawan lima kelawan kitab nih walatan suruh nahulan bakal nulung temen sira kabeh ing rasul Kala ta'ala dawuh sapa ta'ala ta'ala aakrartu ana ta ikrar sira kabeh wa khattum lan ngalap sira kabeh e kopil tu tegese nrimo sira kabeh ala daliku ing atase mengkono-mengkono ikilah iman lan nasru wa akhadtum isri ing janji ingsun kalau ngucap sepung ake na ekror kita Kala dawa sopa Allah Ta'ala fasyidu Mongko nyekseni wa sirokabe Wa anam aku minasehidin Wa anam teingsun ma'akum Sertane sirokabe minasehidin Iku setengah sangking wong sing nyekseni kabe Paman mongkoti samane wong mengutawa lamingo sopaman Bada dalika sausi mongkon kono mihak Ay bada dalika tak Kaula kamu kau dia mengkono mengkono wong akeh gumi ulah ika iku pasi kono wong sing fasik kabeh. Jadi ngaten ini masalah alam ter. Jadi rata-rata ulama iki darani nenggone masalah alam ter. Alam ter alam sedurunge kholku. Jadi ketika kita belum diciptakan, belum jadi orang itu nak coro rata-rata ulama darani wonten alam ter. Pernah dengar betul? Alam sebelum penciptaan itu lah alam sebelum penciptaan itu pernah terjadi akhdul misak itu seorang semua orang itu langsung dialog dengan pengiran kon ngakoni kerosulan kenabian sampai kon ngakoni tauhid ini ku kata sesuai takut darabu kami bani ada bangun durihim zuriyatahu mbak syaitu malah sih terus nama alas tu firok dikumkolu balai sini ini masalah-masalah alam gaib ya. Jadi zaman Rian ini kan lama itu min kita bin wal semua sumaja akum rasul musaddiqu imama akum atuk minu nabi waratan surna kola masuk tu ala jadi kristi kola akrona kola fasyadu akum nasi paman tawala pada dari kafolai kaumul fasikum tenang dan dong ya dan rangno no barang sing kita itu kesuwen nopo ya kesuwen mati kesuwen jadi nyata loh kamu sofa ya saya kang Romanto jadi memang jadi tidak cara kita kan kesuwen tuh terutama pondok modern pondok kita kan terlanjur modern ya pondok kelemahan itu kelemane itu gak rasional nah pondok rasional kelemane itu gak ono ngipi-ngipi jadi nyata nak cara ulama-ulama ini kalau tengah si songon wa id aku taruh buka min bani adam min duhurihim duriyatahum asyadahum ala anfusihim alas tuti rabbikum qalu bala syahid jadi ketika kita di alam dar sebelum alam penciptaan jadi sebelum kita jadi manusia bahkan sebelum jadi sperma itu sudah ada ahdum nisak di mana Allah pernah menghitopi kita aras tuh lebih kompo aku kira pangeran nah, saat itu kita menjawab kalau bala iya Tuhan engkau Tuhanku sehingga dengan demikian andai kan tidak ada Rasul pun itu Allah berhak nyiksa. Mereka Allah nganggep mestinya tiap fitrah yang manusia itu nompo nompo tauhid, nompo kebesaran Allah. tahu ah, terus ono Rasul. Nah Rasul itu dianggap musadikun imam akum. Maksudnya selain setiap rasul membenarkan rasul sebelumnya juga setiap rasul itu membenarkan fitrah artinya fitrah itu keputusan fitrah kita watak kita sebagai manusia ngakoni wonten apa pangeran tapi ini gini mau dialog-dialog ngoten nak diceritakno saiki kok lucu mosok sedurunge diciptakan kok ono apa dialek ada syaratnya ana dialek usai diciptakan mau repot lah dirasional lah tapi sama anak Arab percaya contoh ning iki sampean mesti tahu setiap manusia asal sadar ya mesti tahu itu ya. jadi kita ini tahu-tahu ngerti fakta sing seakan-akan kita itu pernah tahu sebelumnya padahal belum pernah tahu Bang Marman, misalnya sampai buat delok negara di, buat dulu alam di, kayak kita itu pernah kenal betul dan itu udah gawe-gawe artinya kayak kena itu jenisnya alam di bawah sadar musibah yang ngoten kita dengan alam bawah sadar kita iso nangkep uka oh, gak enak ini ya, nyatanya orang musibah tenan tapi kan gini wong kalau bolak balik ngomong Armada ini riskannya ya. Kalau ilmu ini ditetani, ditenani, ditiklenek. Paham ya? Jadi kalau kita terlalu pakai rasul ditiklenek, tak terlalu rasional ngilang ngilangno alam-alam yang begitu gitu, alam-alam apa sadar. Semuanya nu hidup itu kayak itu. Ibu sing disebut kan Nabi ngipi itu sebagian songko nubuah jadi justru min sitina nubuah jadi sebagian riwayat min salah satin wasitina nubuah jadi mimpi itu sebagian sama nubuah. Karena kadang dari mimpi itu kita betul-betul nangkap isyarat ya. Tapi ya mulai kita ini dari santri semarka wis Turunnya ya berdua TV kusel berdua sinetron kusel ya rawudu turunnya ya sak tepake itu kemaco kan jadi kita ini modern betul ya Tidak artinya ya percaya alam gaib tapi alam gaib mau kenal kita secara muka mukasafa secara ya ndak juga karena kita markai ya, ini mau detektif Mulai ini bingung, pangeran ngadepi umat Islam zaman akhir bingung. Diliwat no nubuah, model nubuah, model wali raiso, mungkin muka safain ora Dikon modern total gak percaya nang gaib ora iso santri. Jadi malaikat semanitia ini kita bingung, wong wis kacau Aku jeling dewe betul lah, betul lah. Betul lah itu termasuk wali sing zaman Gusti Presiden pertama Swani betul lah, terkenal gak salam. Nah, ngandani santri zaman akhir itu pilihannya mau lurus dong maksudnya roh fenomena NU hancur roh fenomena umat Islam kacau nak menisan modern ya modern jadi nanti nak delok dunia ngomong berita radio di TV jadi ini kalau ngamati sesuatu itu roh mereka duwe materi TV atau radio atau menisan wali nak orang coba melok-melok omong jadi makanya ya jadi kalau kamu menisan wali jadi nangkap fenomena alam ini ya pakai insting menisan wali gitu itu menisan modern punya data yang akurat jadi si A manfaatnya kiai cuma itu benar itu tau menisan apa akurat jadi nara akurat yang menisan wali loh ya. nara wali ya sing akurat ngucus setengah setengah setengah repot sawangannya agama jadi tiga kali kau nonton jadi Ria itu wonten dialek dialek, nonton misalnya saat ini lah wonten paling saya kira benda haji sadar kan? malam-malam ini benda haji itu benda di setan atau benda kecina yang lagi sadar repot ini rano Quran sih mengenai ini repot jadi panjang biji panjang beberapa paham kemudian cerita-cerita Nur Muhammad sedurungnya rongga utal malah rapaan sampai saya panjang padahal gampang ya bangun sama anak Arab aja ulang nanti poso batang puluh Taman jajal, jadi soleh seminggu, ya, rasa suwe-suwe karena mantan jajal jadi soleh seminggu, orang mikir ya nih Allah. Nah, alam kayak baju udah ngaku. Orang rasa suwe-suwe seminggu, ya. tapi itu jajal saya kira di keluarga. Nah, <laughs> jajal ya seminggu soleh, soleh tahajud, nak rino ya sering munajat di pangeran terus. Contoh munajat paling mudah gini buat misalnya. Jadi bunuhlah rasional kamu dengan faktual, dengan hal-hal yang fakta. Misalnya begini saya ingin makan bisa makan saya saya ingin berjalan bisa berjalan dengan logika ini itu seakan-akan manusia itu bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki sehingga mutazila itu kan ingkar dari cara mutazila itu ikhtiar menuso ikhtiar menuso tambah terkait masih tua. itu nak cara ulama-ulama gampang jadi Allah selalu punya contoh lahir yang membuktikan bahwa kita ini dibawa kendali Tuhan misalnya ngeten oke okay, sekarang aku pengen mulang bisa mulang sama pengen ngaji pengen ngaji pengen mangan bisa mangan karena kita sadar karena saya ingin wong turu wong turu gak di karep kok bisa tangi karep bisa tangi jadi artinya nih bolak balik kita gitu, saat ini atas bang Barumanto sampean saat turu bisa tangi kalau sampean betul karena ikhtiar berarti agak bisa tangi umpas turu berarti ikhtiar kamu tidur kok bisa bangun. Ongko pas turu radhi karep. Itu membuktikan bahwa saat kita radhi karep lah, dia terjadi sesuatu karena memang kita dibawa ke dalam sinten Allah. mulai nak cara Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan cara Allah ayat tenang dulu. mereka nak uang alasan ikhtiar aku sadar. Kamu dalam keadaan terjaga melek seikhtiar ikhtiar. Mustafa ben aku melakukan ben pak sudah motor, pak sudah motor. dan aku turu tangi karpet besok. Kan putri gak ada kita saat tidur. Kok iso tangi? ini gue min ayati malam hukum ini Artinya bener-bener faktor Allah itu ada, faktor faktor masyiat Allah itu ada. Nyatanya kita turu iso tangi. Nah, berhubung dalam turu itu terjadi masyiat Allah sebetulnya andikan turu kita itu bener juga ada isyarat-isyarat ya Allah yang saat yang kita tangkap saat tidur mulanya ru'yal ambiya waktu ngipini nabi wak wahyu ini ulama ya justru minan nubuah tapi mau kacau kabe zaman akhir ulama ya wis markai gua mendoyan yang dua TV sak kesel Wong rasional wis gak mengasiki gara-gara gini wis gak mengasiki bakasan-bakasan ya wis wis repot kan nerang nol itu repot di Nah, eh, jadi nak corak peristiwa gede itu sampai disebut wamin ayati mana mukum bilai mana mereka turu itu satu-satunya contoh betapa tanpa ikhtiar terjadi ikhtiar. Sama nak melek ngeklaim, mangan aku mangan iso mangan, kira aku iso melaku. Dan nak turu sama. Kok iso tangis? Ikhtiar iso bawa yang tangis. mau sampean nanti ikhtiar. Ini itu ayat ayatnya apa? Wa nama aku minas syahidin. Faman tawallah faman mengkori sabana Faman tawallah minggu sepeman badhe dari kasa usia mungkon mungkon bisa faulai kaum fasikun apa ghairu dinillah ono to ing agama agamane apa ya guna gue iso wong ake wala gulan maring Allah aslama nyerah sapa man wong bisa mawati kang dem bro langit wala lan bumi tau an hale ya tau an hale sa hale to at wakarhan hale kepeksa wa ilahi mana Allah turja'u latin kala sira kabeh Kul Muhammad amana iman kita bila kelan Allah wa malan perkara ini silakan den turono yang male atas Pamalan perkara ini silakan genturan apa ma'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Nasbat Pamalan maring perkara ucakan dan paringi sapa Musa Musa wa Isa lan Isa Wa Nabi biro-biro Nabi merobi sangi pengirannya Nabi Lalu fariku rabi dabi tano kita bina minum ing salah suci minggu cai ambiya Panano khalite kita lagi maring Allah itu mulai Islam kabeh Waman disapani wong yaptai golek sapa man sami saliani Islam cina nih. agama. Falaik bala mengora den tompo apa Islam ini saking man. Wong golek liyane Islam gak ditompo. Wa wa hale teman fil akhirat minal khosirin sing sing rugi tapi. Kepa hale kaya apa ya di dinunjukna sapa Allah wah taala kau ing kaum. kau kang kafir sapa kaum iman yang samuse imane kaum. Wa itu lan nyiksani sapa kaum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakun hak. Wajah umul bayiran anteko ing wong akeh wal itu pira-pira Wawa kuti Allah kula iki ora nunjukna sapa wal kaum mujrim ning kaum sing dolim. Ulaika te mengkono-mengkono akeh jaza um te piwali se ulaika ana alaihim sak temne ngatas se ulaika la ana tawa pala ana te wa malaika di wana se ismai. Khalidina fiha. La yukhaffafan humul azab wa lahum dzarun. La yukhaffafa ora den ringano anhum sing ulaika pala azab siksa wa lahum dzarun. Lan ora ana sapa akeh ing turune den tangguhno. Ayim halim den tangguhno sapa akeh malah aku yang turun yang turun yang turun kita pikir ini sari kalau kata malah aku yang turun ya Walau aku yang turun yang turun yang turun tuh ini Hah? Yang baru Yang baru nih Ilal ladina bukan mantan kalau kita kacau Wah sampai apa ya, yang turun deh ya. Apalagi sama nopo? Eh, ini Zuhur itu kita juga kayak siapa ini Maka ini nanti nulisnya Ini paling santri kok sampean-sampean ngantuk yang goyer Kasus Lala tidak Ayo eh, mumpung ini, karena mata sama nahat injing nak nganggur pergi Jadi kulo ini mau ahad isu, malam ahad perai jelas Yoleh, malam ahad ya malam perai Kan Kulo nu mantu ngono. Kalian jadi guru kulo nu dia putra kanca kulo. Antuk arek Pak ciri Jirjis Satabik. Jeneng Ahad. Nah, kulo dikan panitia nyambut tamu. Ini kulo hat tinjing jenengan anggur. Nah, anggur yo sing yang jihad Sekali untuk jihad munafik Hasrat dari kiai Lain lagar murtad Anggur Anggur ya ketemu kanca-kanca kata ucap-ucap ada sing beri mantu mus kan. saya mati ya itu mantu <laughs> udah gue cepet ya hatam ya poso saya ingin untuk justru lu kalau pokoknya haram itu hatam jadi mungkin poso ngaji ini lebih agak di enggak gerayat ayat makia kan gampang ini ayat makia ini aku repot ya kalau semua ngalim ngerasa repot malah sampean malah malah repot kabeh Ya, malah repot kabeh. Angel bakasane wis ruwet. Illal ladina tabu kecuali wong sing tobat min ba'di dzalika wa aslahu lan gawe islah sapa aladina fa inna wa ghafurur rahim. Wa nazalan tumuran fil yabi topo ngene innal ladina satnulake kafaru kang afiri sapa ladina bi isa lan isa pada iman him sapa imane aladina bi Musa lan Musa. Dan tafsir jalalan kadang lucu. Wong sing ngafiri Isa sausé iman Nabi Musa cuma saat itu pernah di Muhammad tidak paham teman-teman ya tak maksudnya tapi sejalan ya kadang kacau Innal ladzina kafaru saat ini sing kafir maksudnya bisa kafir Isa ya paham ya Mustafa ya baca imanim sama imane aladina iman di Musa kalau Musa <laughs> cuma jatuh mengkonduli tambah sama aladina kufran di kufur ngafiri di Muhammad telung nabi kafir piye ngafiri Isa ngimani Musa ngafiri Muhammad teman zaman logikano Uang sing ngafiri Isa tapi ngimani Musa cuma satu kufran Ibu Muhammad ya tolong Nabi lam tebal tapi ora bakal ditampa foto batu untuk batu aladina tapi nak tiang sing alim ya sing ngerti asbab nuzul pancen kedah ditafsiri ngeten karena kalau ditafsiri liane itu mesti salah deh. jadi gini ya orang Yahudi zaman Nabi ya orang Yahudi zaman Nabi itu mereka tuh bersih keras yang dakoni Nabi Nabi Musa tok. Paham ya? Jadi orang Yahudi zaman Nabi sing jan diakoni Nabi namun Nabi Musa rasa. Mereka mentakiri Nabi Musa. Nanti dene iman di Musa ngakhiri Isa. Nah, karena mereka Musa dianggap Nabi satu-satunya setelah periode Musa karena ono Isa. Sesuai ono periode Nabi Muhammad. Dikafiri bisa Nabi Muhammad. Mereka dene nganggap satu-satunya Nabi dia Musa bisa berarti darah ini dari itu Kufar, mereka yang bar Isa yang ngatiri Muhammad Faham gitu? Ya? Jadi memang bagi orang alim Mau tidak mau nafsiri memang ngerti ini Jadi innal ladina kafaru Bi Isa Bada imanihim di Musa Memang mereka punya mental dasar iman kalau Nabi Musa Cuma dadu kufron Muhammad Faham gitu? Ya? Jadi jadi Yahudul Madinah, jadi Yahudul Madinah itu imannya kelan Nabi Musa. Ngakiri Nabi bisa. Ketika Nabi Muhammad pun bisa nih istilah cuma sedatu kufron. Dia nambahi kafir kan, suwes kafir be Isa ditambahi kafir rumah. Paham gitu? Jadi itu urut-urutannya. Jadi innal ladzina itu ke Isa. Lah kenapa orang Yahudi gak dikatakan kafal gila? Kau Yahudi buatan musyrik. Paham karumanto? Dosa yang Yahudi itu udah musyrik bilang jadi orang Yahudi itu tauhid. Bang Arman, jadi orang Yahudi itu orang yang imani Allah mesti tau. Orang Yahudi kan bukan Trinitas. Mulanya sing kafir orang Yahudi mesti faktor nubuah. Paham ya? Kafir orang Yahudi orang kafir sirik tapi kafir bin bin nubuah kelan kenabian. Paham ya? Mulanya ladina kafaru bi Isa pada imanihim bi Musa sumata kufran bi Muhammadin selang-seling lantuk bara batu iku ora bakal ditompo foto batu untuk bate alladzina ida ida guru-guru au matu kufaran masa ida guru-guru apa guru-guru mau mboten dulu apa gak ada mau nih gin ro gin ro terus mau gak ada mau nih terus nih, mesti ida guru-guru au matu kufaran guru Untuk mana? marka itu kan kita mau kalau kita sing murah itu soalnya kasus dan kayak cuma kayak mau barok itu mestinya kan jaman sing ulang wong alim sing ulang wong alim malah gak karu karu Ida guru nanti kan es goblok lho mati lho Kayak inap mulai baru batal abdi malam yuhur Gir Ida guru nanti kan es goblok terus mati lho nanti kan es sekarat sebelah dina awmatu kufaron jadi hin ro hin ro ma'mu fajali Nara kuda, nyata ya Terkenal Quran itu undang malah beliau ya. Apa tinggi tadi malah orang. Walai kamu tuh dun tewang akeh Ilaladina satu nungake kafar kang kafir sopo ladina wama turun kufarun Falaik bala mengkoratin topo min akhatihim Opo min lardi Opo sa isine bumi Eh migdaruma yang melakukan Tekse kadar opo sing baik bumi Zahaban apa ane masih Walau kita ada senajan ton nebus sopo wong biiklan zahab Ulai rumah ada benalimun mereka disiksa sing pedih Wa malak min nasir Itu hmm, justru lumayan ya, justru Ngaji seberapa bulan Pokoknya ini Muharram udah hatam Yang tiga minggu eh tiga minggu aja untuk distelurnya karena padahal tuh ayat magia anak giyebet nih <laughs> ayat magia gampang-gampang Nah, umpamanya misalnya cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Yusuf kan urut. Nabi Yusuf di sio-sio dulure gitu. Itu sio-sio dulure dol neng kota. neng kota kegodho setengah bayar, Baru setengah bayar coba bar dadi raja wis kan artine populer karo Muhammad ada caci lila kerumun loh, jadi tahu urutan urutan asabul kafi ya kok. Tapi nah, ayat madani ya kehilang ngeluh, roh roh redaksi dia ngeluh. <laughs> Kiai hilang ngeluh, mana sampai kiai hilang ngeluh. Mulai mau kau ibu, inal ladina kafaru ya bisa. Baca imanihim bi Musa, cuma satu kufran bi Muhammadin. Ngeluh, kiai hilang tuh. Karpe piye? <laughs> grogi, matur daktine wis grogi. Innal ladzina kafaru fi isa baca ibarihim fi Musa. Dewa satu kufran. Muhammadin. Anu, selang-seling. Tapi nak wong alim nggih gampang ngene ngoten. Dadi udul Madinah yang panjang nabi yang diakui hanya Musa. Mereka mengkafiri Isa. Mengkafiri Isa baru Nabi Muhammad dikafiri Isa. Jadi sebab itu kufron tambah kafir. Gampang kan jadi ini orang kalau bingung orang orang orang angin lebih <laughs> nah kan serempet lantana albiro hatta tuntiku matu hibun lantana ru orang merkule sirokabi albiro ing kebagusan hatta tuntiku sehingga fakno sirokabi mimas yang berkoro tuh hibun kang seneng sirokabi gue kurang iso jadi yang ngapin orang fakno apa sing gue senengi min amwaliku wa mau teopo itu tuntiku kang nginfakno sirokabi min sein sanging sesuatu baik nabuah ya Monggo saat temen Allah fi kelan ma iku alim menunggu pirsa. Wa zala fa ijaza ale monggo tin wala sopa ale hingga atas iman. Wa zala lan tumurun nama semasa semasane ngucap sopa al yahudu ya. ya ngucap ni Nabi Muhammad ngucap Inna ka saat temen siro Muhammad itu tas umu nyongko siro Kue nyongko anak sak temne sira iku alamilati Ibrahim Ngatasi agamani Nabi Ibrahim unta wa kana hale ora ana sapa Ibrahim layak kulo ora dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing dagingnya unta wa albania lan susu-susune unta layak kulo ora dari sapa Ibrahim lukumal ibil yang boro-boro daginge unta wa albana hari Macamnya nasabon wa albana lan boro-boro susune untuk mat kuwi dari tempat Ibrahim mongan mangan daging untuk padahal Nabi Ibrahim gak tau mangan daging untuk untuk yang Yahudi pasal-pasal apa sing turun ngene kulo paham Utis kabehane panganan iku kana ana apa kelutu amu hilang halal di Bani Israel. Jadi kabeh panganan itu pernah halal di Bani Israil illa maharrama. Kecuali yang to sopo sapa Israil, eh, sapa Israil, ya aku putus aku. Jadi Israel nama lainnya nanti aku. Ala nafsi ngatasi awak dhewe ne aku. Bawa Elipin. utawi mahroma ala nafsi wa libili ku untung lima hasola lagu min arokin nisa bil fathi wal kosri mingkop belian ya tunas jalan Taurat sedurunge yang tadi turun apa Taurat itu Taurat jadi Bani Israel itu tidak pernah diharamkan sebuah makanan kecuali karena ini ngaram nawa edw kaya Nabi Yakub jadi nama Israel itu nama lain Nabi Yakub mulai dari Bani Israel mana Bani Yakub turunan Yahuda CS Wadali kau te mengkono mengkono hurmatul ibil ku bada Ibrahim sausi Ibrahim. Malam takunan orang nopo ibil ala di ngatasi periode Ibrahim haraman haram kama sam. Kau ngucap siro Muhammad fatu bitaurat. Mengko nekakno siro bitaurat iklan Taurat. Fatluha mengko maca siro ha ing Taurat. Ing kuntum sodikin. Namun ono siro kafir sodikin. Jadi Nabi nantang. namanya yang ing Taurat ngono tenan di Taurat e? di bukti nih. Cara santri ini di takdirin. Paman itu taruh, Jadi Nabi ini Medina kok debat terus. Jadi corong Yahudi, Nabi Ibrahim gak tambangan nonton Nabi Muhammad model santri ini tak kiri fatu fit Taurat fatuha ing kuntum sodi. Paman mengerti sapa wong taruh, gawe-gawe so paman ala boring atas kaki paling koro ing koro. dari kasau usia mengkon-mengkon hujjah itu dzukuri hujjah. Kaula ika mengkoti mengkon-mengkon manhum ya la ika gori murang sing tulen kabeh. Kul Muhammad sedekah bener sapa Allah wa taala. Fatabi umum kanu to sira kabeh milata Ibrahim imila Ibrahim hanifan hale condong. Sing lurus ema ilan angkuli dinen ila dinil Islam. Dikul ngucapo sira Muhammad sutako bener sapa Allah wa taala. Fatabi milata Ibrahim hanifan. Pama kanalan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin sing sing musyrik. Wana zaralan temurun nama kalu semong saring ucap sapa Yahudi kok gudi terus kiblatuna kiblat kiblatiku kiblatuna te kiblat kita Baitul Muqaddas iku qabla kiblatikum sedurunge kiblat ira kabeh rupane Mekah ah kiblat luwih keren luwih dhisik jare Yahudi gitu. apa sing numurun inna awala baitin saat temne kawitane Baitul wa hudia kang den seleno kublat inna si mare manusa iku lan ladi yang tinep bet bibakata ana ing Mekah biba iklan bak Lafat bakai lugotan itu satu lugot di Makkah yang dalam Makkah jadi pertama Baitullah dibangun ya Ka'bah. Sumiat dan arane pemakah bila jika kau nongkon kono Mekah. di anda akan saat ini Mekah itu buku itu iso menghancurkan apa Mekah anakal jabairo. Anakal jabairo di ingkro-kro gunung sing angkuh. Eta ya, buku hati si iso no apa Mekah ing anakal jabairo. Dan aku bangun gue ing bed jadi sapa al malaikat malaikat kau di Adam nggak gawe Nabi atas. Jadi sedurunge Nabi Adam itu kedua harus dibangun. Wawa doalan nyumelana nyumalana sapa malaikat pada usah pet al aksol ing aksol. aqsa. Wa bina huma arbauna sanatan. Jadi Ka'bah dibangun sedurunge gawe Nabi Adam. Baru gawe mulut tahun lagi gawe bedul aksol Baitul Muqaddas. Kama fi hadis Wafi hadis yang dalam hadis anahu awaluma indu awaluma duharo ala silma. Anahu saat temne betu woi awaluma itu kawitannya perkara duharo kang duharo koma ala silma yang atasnya duri ben. Indah kol samawati nalikane gawe langit lan bumi. Zubdatan hali rupa untuk betu ingkang putih. Fatu khiat mongkoten lampirno mongkoten gelar alat ala bumi. Fatu khiat dahaha wal ardo ba'da dzalika dahaha fatu khiyat mongko den eh, den apa jenenge den gelar apa di bumi min tahti saking ngisore ribet mubarakan hale dan berkait halun minal ladzida barokat wa butanna hale petunjuk lil alamin marang salam kabeh fihi ku tetap ing dalam wah ayat ayatun nanti pura-pura ayat bayinatun yang jelas makom Ibrahim tegese makom Ibrahim makam Ibrahim ora kuburan mana nih makam nih gini gue ayu hajar tegese watu ala dikang kau makan jumbaran sopo Nabi Ibrahim ala yang atas lagi indah dina nali nalikani bangun betua di mana nih makam Ibrahim waktu sing rian nanti didamel anje-anje pas bangun kabar Fa'asara mongkong bekas opo malu. dua delama Nabi Ibrahim fi ing dalam hajar wa bagialan tetap opo asar an maring saiki ya kita nggak romantis ya roh nak wong itu loh eh pakai sih lha to mriki lho dari Ibrahim Hajar sing dibangun zaman Nabi Ibrahim bangun Ka'bah Fa'asara kodama hufihi wa ilal an atau uli zaman Pak kau itu gale pas sujudan bunang nih ya deh. Pas sujudan bunang nanti berapa? Sujudan bunang nih. Ya? Kalau wonten waktu watu gede, bekasnya kaki ini berapa? Tidak tahu. Jadi bekasnya kaki ini mana? ini watu. Jadi sangi suwe ini ngadek. Lupa kok gitu, sunan bunang, sing sunan bunang sing asem, bukan sing kuban. Sunan bunang sing terkembang. terangin tuh <laughs> orang suwe iki iya, kan mulai Nabi Ibrahim Mbak boleh dibuka tak Ramadan atau kita haji? Mama-mama ini pernah kenyalah. Hmm. Lah nak sholat ini minggir ya? Anu, anu Jadi ada ayam itu umroh, nah umroh tenang, nyaman, untuk sampai Maat atau beli zaman Mari keluar oleh kaji, oleh umroh So, kalau ada dipanggil Nabi umroh Haji Saya kira orang pantas Orang oleh Dan mulai ibadah kalau orang pas saya kaji atau ulil aidilan Gepoknya pera pera tangan alih se Ini wau hajar Mau dirasa dilebon hati ini Waman takholahu ka'an amina Waman disapani wong takholahu kang manjing sapa man ku ing betua kana mongko ana sapa man iku aminan niku sentosa nah kena hajat terus dibunuh <laughs> dari hukum dasar ya dari hukum dasar cara Islam masih au qatil lah pembunuhan itu mlebu Ka'bah mlebu Masjid Haram ora oleh diudek-udek kena hajat ya tetep Abdul bin Jubair dibunuh hajat Ela ta'arudu ilahi bikotlin al dhumin al ghairi Dari, jadi hukum dasarnya uang naik mlebu Mekah jadi malah kejar polisi lebih masjid aman ya tapi ya, saya iki hukum ini ini sih hilang hukum ini ini sih hilang ya. mulanya Jalaluddin zaman Jalaluddin Arumi gue seingkar tak kau ibah buatin kaji mau kaji kiblat tuh kiblat tuh kiblat e manusia ya. kaji dengan hati dewi kiblat tuh mereka pun di Harumanto ya Nanti daerah kulo niku iku kamar den wonten tiyang alim nami ini bapak Riyen ganti haji, ganti udah buatin haji. Tapi coba nut ora kok Ya alim alime yang mriku. Masuk kiai sepuh dicuci, ke kiai Memun mati. dihormati bapak Fadl, Abdul Fadl. Wong alim sing seneng haji terus guru kulo lagi protes. Wong kok gak seneng haji, ya, gak seneng siar Islam. Ya guru kulo seneng haji. bapak tuh buatin seneng haji. Kula menangi bapak tuh. Kamu gitu lah lah mantul. Sing seneng haji ku ya apik artinya sing jadi wong ya Tapi sing krono haji jadi kurang ajar mergo geger ke ya ya Jadi artinya artine kode bener ya fatwa itu Lucu orang tenan lho kaji nek di bisnis Mas Mantul. Mau ya kasus kauman kasus Rian Sarang Umar Diarjo itu kauman kasus mau jatuh kurang haji aku ada. Boleh haji plus sampai haji sing gelap itu sing tambah visa visa hijau artinya ya nih karumanto ya haji mulai rian jadi ini, jadi Ka'bah itu macam ya nasibnya Ka'bah hanya setengah elek uang dolim lah itu seneng itu lah, mari resiko jadi zaman tahun gajah ibu Abralah menguasai Ka'bah saya kira lagi tenggak Ka'bah nasibnya uang soleh wali gak itu seneng artis yang berdua turun seneng jadi resiko akhirnya ya rasa Wong soleh yang haji pun ngambung, lah artis betul betul tak takok ini liburan ya berat umroh. Jadi nak wong alim sak kula ora kaget, zaman Raja Abraha hari ora raja dolim. Ya seneng Ka'bah, kepen nguasai Ka'bah direwangi perang mbek suku kurat, kok kepen nguasai abah. Di Ka'bahnya tarik, wong dolim kan tertarik. Dengan di sak niki. sing haji agak usul edawi, sama dulu artis-artis yang beli-beli kan hiburan umroh iya ini ngoten Abraham ya kepengen menguasai dia kau ini jadi agama nih, Mungkin kita jadi kiai yang ngono Jadi kiai kok mulai uang dolim seneng Kau dianggap bisa negak nomor tapi dianggap Terus mulai hati-hati bahaya Terus lampu merah Ini sama nak jadi kiai Pertama sih seneng ngusulnya es populer buat Uang dolim lah seneng bahkan beda agama bisa semuanya coba nih tokoh nanti kiamat nih orang itu gitu buat ya jadi kamu jangan salah paham ya Ka'bah nih Abraha itu senang saya ini artis-artis ya sama dulu dulu dulu senang haji betul sampai sampai tapi ya wakil sing kasus tapi kayak gede haji ya keliru si arah Islam rupanya kiai ya sama kiai pertama soleh kayak Mustafa terus engkau dianggap dua umat politikus senang mulai dilirik tinggal memperbanyak suara Enggak uang berat utangnya akan sing rono kasus sesuatu suwe-suwe wono citra tingkah nih kena ditomboi <laughs> enggak kayak ngoten wong lagi retak baru mata tangga sing itu konsultasi nih begi ayu karena urusan keluarga konsultasi begi ayu semuanya rusak ya jadi sunai pengiran karena kalau rasa seneng jadi gede, dengan nyaman. Enak di kasur ceplok era loro nemen-nemen. Tapi kalau repot, eh, mulai dia jadi sunai pangeran tuh. Jadi sih rakyat tidak dibakas aja kalau kesana pangeran ngoten. Nanti biasanya tuh mesti dadi sunat tua tuh. Waman tak kalau kana amina. Nabi ku zaman gede Mekah iku radio yang munafik munafik rumah tuh. Ku Nabi ku lemah yang Mekah. Ibu kuat yang Medina perang menangan malah lahir yang jadi ora iso sampai nyalano tokoh-tokoh saiki. Mari ini ngono. Nabi Muhammad tak nabi Sayyidul Awalin wal Akhir. Iku ora iso buat faktor kaum munafik. Paham karo mantu. Mulane aku suwe ngamuk Mustofa. Elek-elek santri butuh santri soleh. Ke santri soleh kan mantu. Nah, anak kiai ini para wong sugih sing mlete para kroni politik. Pak Yai sayang. Kalah mbek sekelilingnya itu dolim komentar Wong Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin orang itu ijma cerita paling akeh tiang nopo munafik Mana santri soleh dipek enak dhewe Pak Marmano, sama ini komentari kiai kiai ini gue bener. Nabi Muhammad sing Nabi itu dari tiang nopo munafik. Wong gue sadar fakta itu. Artinya apa isarai pangeran nak halal gitu lah so dia dihindari kan udah hormat jadi kalau nabi saja ngalami itu syarat gak itu dihindari Nabi Muhammad tak nganti kamu rutin juga itu munafik. malah jadi asbab nuzul Quran binten mawon orang orang munafik. Tapi kita sok suci. Gitu. mau santri tak soleh nakalan mulane satu-satunya ngilangi ini wow kon kulino tanggung jawab Romanto ya. Sama nak di santri pokoknya kulukum roin kulino tanggung jawab. Tanggung jawab itu mau, dimulai kau sing sepele lah. Iku mau, kalau nyontok paling gampang, sampai anak melarat. Ada di santri gue elek, wis melarat. Iku nak delok no kiai gak dibekali SDM pamer. Ya, tak jadi kan paling gak dibekali SDM. Kamu derek kiai. Misalnya isane nyapu nyapu, isane sepeda motor sepeda motor, isane nelpon itu. Ojo kok pepe melarat mau derek kiai. Jadi wis mangani beban, gak urun SDM tradisi kita itu pacu ya, lah wis ngono bareng soleh sithik kesolehane nggo nyual meneh itu wis muara dolim lha kulo trauma mulai zaman kulo mondok iki memun sampai saat ini dadi kiai itu trauma jadi kita itu dua beban itu yang Mustafa ya. ini PR e Mustafa, PR e Rumanto kita jadi tokoh jadi tokoh umat Islam repotnya di kita dulu orang bangga Gus Dur Presiden tapi saat mereka jadi kronik kecil itu berbangga kecil ke itu penyakit kan jurah adil dengan romanto misalnya kalau melak mertua mertua sing tak eloi dengan segala kompromi oke maklumi bahak nganggur rong tahun tapi ketika kita dimaklumi nganggur rong tahun kita mertua salah sidik nyuan ya bapak orang dua jelas sudah mundur kan gak adil ya dan mereka punya kesiapan maklumi kita belum kerja ya. tapi kita kecewa sidik kecewa ya nggak berpikir orang lain lebih kecewa gitu karena nanggung gitu jadi nak pondok salah aturan yang ini kan rumah kulo yakin bubar mana pondok salah pakai sing bubar karena memang menyalahi sunnatul rasul gitu jadi mau kulukum roen kabeh tanggung jawab pondok salah kuat dari segi zikru ya apa ya tak nih dari segi zikru ya apa tapi roh ya rumah tanggung jawab itu tidak ada ya misalnya pak nih santri yang ikut kiai maupun dawei kiai sehingga ketika kelamaan di pondok, mental berubah itu tidak ada. Jadi hidupnya tercerabut dari keluarga, lali wong tuan. Enggak, saya ngomong yang ngerti Romanto. Jadi ketika dia di komunitas kiai, gak sadar dia bawa amanah yang jenenge tablet, kewajiban taklim. Jadi mak saya naik di sementing ngaji. Padahal zaman Nabi buat tenang, Nabi kan sahabat ngaji terus dia mau lingkungan di walau ayah itu bubar bubar malah ono sahabat yang kalau ben bareng dinan ngaji terus cangkemmu malah aku seneng kowe lah kue lah terus ini cangkemmu mungkin malah ning kono perdalaman kono Abu Musa Al-Asari gitu kan berdalaman kono ani walau ayah iya. jadi tanggung jawab Nah kita saya kira repot nggak Romanto. Jadi itu tadi kesalahan kita itu kacau. itu Jadi mau, kue soleh. Roh kiai kancaran koroni janggal. Padahal kue yang ngaji ngerti nabi kancaran munafik dan sebagainya. Di sekelilingi orang-orang kayak itu. Masjid ki ngoten Romanto. Bangun masjid itu mulai panitia hutang utang sampai narik sumbangan. Kita mau nyal geledek baru ini kurang pas orang pegat. Dan rapat bangun dhewe ngono. Cangkem. Ya. Eh, ora usah ngomong bangun dhewe nek kene dhewe. Jadi gue bareng, kalau mungkin trauma, kalau kritik saya pada pada salah itu satu, riayat tanggung jawab tidak ada, Aku Nah, trauma ya. Jadi memang harus itu karena Armanto Pulau dengan semua lah harus kita harus tanggung jawab bersama hidup juga harus ikut. Kuat itu, dengan Rasulullah duko, yang soleh soleh sering duko, gara-gara nih kemau kadang sampai. Dan misalnya kadang kurang ajar kan Jadi gara-gara yakin dengan mustajab malah mau perang. Itu bisa nyata. Jadi zaman Nabi Muhammad beliau itu nanti Kalau menyelesaikan masalah pakai ikhtiar lahir. Zaman Nabi melarat pakai ikhtiar lahir dia ikut dagang zaman butuh perjuangan ya ikhtiar lahir Rabi Wong Sugih rupanya Khadijah jadi ternyata masalah ekonominya Nabi juga diselesaikan dengan hal wajar rupanya Nabi yang nanti dagang di garwo yang, ya no santri-santri sing dolim ya Pak Mustafa Mustafa Larat sama Nabi ya Rasulullah jadi anak dengan mustajab buat kita kita di dengan suka jadi nak di musa aku nak suka jadi kan Nabi duga ini zaman teman kata teman teman tentang hati suka kue lagi dicoba melarat ngene wae kompensasi di dulu saja gue jalur dhisik uang gara-gara iman ku di gaji nganti tugel dadi loro dhisik gara-gara iman wong diketok ketok jero gunung ning gone diobong geni tapi pitu kok jadi dia nabi kue lagi melarat ngene ae karena iman be aku gue melarat di museum kafir wis wis ngene gitu dungung stajabe nabi mbok jaluk bu. Lu ngilangin larat itu. Itu kok Nabi. Iya mau ngaruh mantu. Jadi kadang kita juga ada. Kita ini seneng kiai atas nama ilmu agama betul. Tapi saat terkenal dungo kiai itu mustajab, kita dungo urusan rezeki itu lah lagi. Hal yang saat kita ngaji dengan sadar, yang paling penting husnul khotimah. Mau bodoh-bodoh ada dungo mustajab bisa jalan Pak Yai, nah jangan dungo mustajab itu kalau nyuruh di husnul khotimah. Jadi kita waduh kesalahan kita kesalahan kacau. Wis ngono pancete merasa sholat. Nah, Hanya karena klunak-klunak itu jadi ngerasa soleh gitu. Mereka ukurnya soleh kan, Bukan jauh udah nyetel mitalika, aku gak tau gede. Atau panas. Yang <laughs> panas itu dungo. <laughs> Jadi akhirnya itu saja, ya. kesalahan kita ya, kayak cerita Imam Limolas batal kabeh. Ya. Ke sholat, sing loro ngomong-ngomongan itu. Sekontrolnya situ, hei eh, sholat ngomong-ngomongan batal. <laughs> Terus <laughs> dari mami ya, ngomong telu ngomong kabeh, sing menang aku tok. <laughs> Akhirnya wong papat kan batal kabeh pada salat itu. Ya. Sing jare cah cilik. Jare nak salat ora ngomong, <laughs> kita ngomong. Terus diceritain bener, lah ya mana aku menang. Lah kesolehan kita itu yang ngono Akhirnya batal kesalehan kafe. Enggak, kita soleh. Kesolehan kita jual uang. Orang tahu malah proses e, itu, kuwasis. Jadi kasusnya ngono itu repot. Jadi ini pun kudu tobat tenan. Kowe iki tau ning apa kudu tobat. Mulane karo bener duit paringi rezekine wangel ino ning arepe pejabat. Nah, cara taklim mutaklim ngono alamat ulama ino iku sito. Butuh mbek pejabat, ora pejabat iki butuh, <laughs> ini butuh pejabat. Nyatane ulama-ulama sing top tenan kok badem wonge wangku sinis lah pejabat rasuan rasuke <laughs> dengo-dengo mah gak usah lho enggak lama sing wangku aku lho malu sing kurang aku ya berarti tamu kira tuh disugo metu eh ngono-ngono tapi pejabat gak sopan gak lega gak tau sopan tapi pejabat delok kiai kiai saiki wis sopan pejabat wis sering sopan pejabat pejabat iki dingin dingin lagi <laughs> kuwi no kuwi no sampai terus tapi ini yang ngono rana boleh Mustafa dosa. Doa sih, coba lo melok. Waman kafara fa inna wa ghanin anil alamin. Waman kudu niku kudu eh, ilmu kudu serius kau oleh main-main. Wa ilang iya dawi Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh tanggung jawab. Kul mutapa sira Muhammad ahlal kitab ahlil kitab lima takfuruna bi ayatillah. Lima krono apa takfuruna ngafiri sebab kabeh bi ayatillah kelan ayat-ayat ya Allah. Wawo uti apa bisa hidup gitu, nyekseni alam yang atas perkara tak malu nakang lakoni sira kabeh. Kulu tapa sira alat kitab ya ahli kitab lima tasuduna lima krono apa tasuduna ngalang-alangi sira kabeh sabilillah. Ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sapa man tabuna hale isi sira ha ing sabilillah wajan hale bingkok. Kowe kok selalu golek salah-salah wong sing iman. Bantum hale te sira kabeh suwedau nyekseni kabeh wa ma wa wa ma te Allah wa ma wa ora tak malu nakang ngamal sira kabeh wa nazalalan lama maros mangsane lipat sapa badu ya sebagian yen alal ausi ngatasé qabila aus wal khosir jilan qabila khosir Eh kalau cerita mari tentang haji ini mumpung ayat haji, mumpung orang aku mantau haji. Jadi haji mulai dia sensitif baru mantau. Jadi Ka'bah itu nasibnya kiai jadi kiblatul muslimin jadi zaman Sayyid Abbas nih di Sayyid Abbas niku sederhana Islam niku Abdul khas dimulai rian niku Mustafa ya jadi mulai di dicek dosane wong soleh itu gak terlibat sosial jadi sini Ali mau lunak gunung toh, bareng ono kerumah krungu wong kafir amal sosial ya yaiku nuskil ya, jadi perjalanan padang pasir nu rian tiang-tiang pun ada ide Jadi misalnya antara nih saking Habasa, saking Medina niku saya tabas niku wonten rute cara sakniki per 3 kilo gawe sumur, sumur umum. Hanya diwakafkan dulu. Kasih nah, Tina niku kere, tapi yang nalar. saya mau wong Islam sing lakoni ngono luwe apik. Tapi rata kesampe ya. Jadi wong kafir tetap ae gak sumur. Sekarang <laughs> Nabi dihibur, li niat mukmin khairun min amali. Ya niat tok sampe. Jadi saya nanti ya kira kau sofa lira kilo di ide dah ide agak tuh gale. Kue di ide agak subur tetap orang angin ngembeni uang. Sincar ngembeni uang masih bisa subur itu kan. Ibu tuh di lawang soleh saiki soleh santri di ide dah bangga. Pasar ide apa ini? Akhirnya nggak dengar malam bareng Sayyidina Ali ketemu Sayyid Abbas saat dulu Sayyid Abbas upamane sedering Islam li oleh pemelok Muhammad sing bangga nopo lunak lunak dulu aku maskil hajja wa anak miru beta aku itu sing makai Ka'bah sing niswai Ka'bah wa naskil hajja wa haji tak sirami jadi kalau pun cerita, jadi Ka'bah berjaya teman-teman. Jadi sederhana Nabi Muhammad Nabi Saat usia Islam merusak haji ya wes di haji malah ini tentang surat apa dan aja altum sikoya tal haji wa imarot tal masjidil harami kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la istawuna indallah di malah si dewe aja altum sikoya tal khas apa kue gara-gara ngerasa nyirami wong sing haji memberi air perairan wong haji wa imarot tal masjidil haram kaman amanabillah billah wal yawmil akhir berikut zaman iku wong iman modal iman tak Sayyidina Ali mbek Nabi modalnya iman tok Lu ngurus bisa ngurusi Ka'bah, oh, beliau mbak tertindas, ijak di Medina. Ka'bah berjalan terus ya Romanto. Artinya bil jahiliyah, jadi Ka'bah rati ini jahiliyah wa islaman. Sing itu kayak kiai. Tapi mesti ini, mulai nonton aja altum koya tal haji wa imar, tal masjid haram kaman amanah bila wa yamin. Mereka Ali ku debat. Man, ya mulia aku aman, mengaku iman bila wa yamin akhir ya jihad bisa bila. Jihad pasti ku artinya apa? hijrah paham ya Sayyidina Ali dari hijrah dari kanjeng dan Said Abbas wis tuh ya khas wis imaratan masjidil ya, Iku mau sampai tiap telung kilo orang kilo di pasar apa disukani sumur rumah. Dan nak wong ning dalan gak kelaparan gak kehausan. Ya Siti Nali ngerti naik apa kepengen tok. <laughs> Kepengen jadi nanya nyelek sejarah terulang Nanti saya nggak menuju dia apa nggak apa itu jerapi tak kau nama tuh itu mungkin mandiri tangkap mandiri oh anak bocor rasa mandiri lah dia dan anak kumpul tapi sumpah jadi itu gak ada mantan jadi nak ide soalnya itu sholat boleh disini gak penting ide jadi haji mulai disini masalah sensitif ini nonton gitu. Jadi mulai lihatan jahiliyatan wa islaman. Saya ini terulang malah. Jadi saat ini gini, uang sing haji orang nanti uang kafir kan mantu. Tapi dolim dolim lah ya haji. Artis-artis ya haji. Sholat gini ya, sama. Artis-artis ya sholat ya terawih repot kan. Mulai jadi saya kita kok imbah. Jadi ini sing beda no tiang fajir, beda tiang sholat solatnya beda haji. Ah, dong, udah pedisi. Saya kira bingung. Ada <laughs> bareng. Artis di sini ya udah sholat. Wong dokter-dokter juga kaji, kayak ini bingung. Yang saya kira berak kiai bingung loh, jam kayak ini jujur aja. <laughs> Jadi sampai nak mau kita kuning kan kan, saya beda orang dulu, bingung soalnya sama nak ijeng ngaji, tak sholat ya kan bantu haji ini. Nah, zaman saya kira bingung kan. Jadi guru ya haji ya sholat, solihuhum ya tuan korupsi, tuan duit rakyat dia. Udah bayar ke PKB tertangkap bahasa nyabu. <laughs> Lah ya guru ya bersaudara rakyat. Doni ku ya kaji, gak bingung karena matur bingung. Wong sing soleh perso ya duwe rakyat. Mutau sing soleh ya malah itu numpang beban umat, <laughs> malah ya repot. Yo dole mentar gue wajib. Ya sering. Soalnya orang umat bojo, orang umat mertua dole mentar gue wajib. Mentar gue wajib dole. Jadi semua mentar ku wajib gak dole. Tak ono fikih dia, mentar ku wajib dole. <laughs> Tak ono hukum dia, tak tarku wajib dulu menurut terus no, jadi haji itu masalah-masalah Iku mau surat iku kan mantau surat toba sentuh apal Quran itu masalah sampeyan yang murid itu banal sering tak sebut Berapa, apa, apa separuh-separuh <laughs> terus no, aja altum ya tal haji wa imaratul masjidil haram kamar amanah bila ibadah yawmil akhir wa jihad fi sabilillah la astauna ceritanya Allah. Ini ceritanya si Jinali debat biasa Menyangkut aku mbek jenengan mulyanti mana jalan temur nama marus mangsane di pukul pokok badu ya sebagian ya di alal ausi ngatasi kau bila aus wal khosir silan khosir. Terus wah fakudu mongko mureng lo sobat juga ya, bikin emosi mana nih menimbulkan mureng mureng sobat juga ya, dulu eng ibadun sing dia aus tak khosir tuh, mongko muring-muring no, eng ing ya yahud apa ta'aluk buhu Falko tuh, mongko muring-muring no, nohu ing ya yahud apa tak aluk buhu apa rukune auslan khosros Fadha karohum bima kana benahum fil jahiliya. mongko ngiling-ngiling nasopo ya yahud rum eng auslan khosros bima kelan perkara karena kang poma bina mabinahum antara auslan khosros fil di dalam zaman jahiliya. Minafitani fitani sanging bro-bro saja rumah kau bodoh geger sopo aslan khosro Maka tulan memes sopo aslan khosro Gak tadi menaik perang sopo aslan khosro Apa sing ya ya ibaladina aman Jadi ceritanya ingat ini sejarah Aus bin khosro itu dua kabilah di Madinah yang selalu bentrok Paham ya? Terus ketika Rasulullah ini niku rata-rata do Islam, si Islam ruh Paham ya? si Islam ruh niku wong Yahudi tidak sentimen. bisa do tukaran saya rukun gara-gara Muhammad terus sampai badul Yahudi Ayahmu saya rukun, bisa bapakmu sing mateni iku, bisa bapakmu ya geger be iku. Intinya orang Yahudi itu gak ridho, nah orang aus bil khoros nopo rukun atas nama Islam, itu gak ridho. Ya, diprovokasi meneh bentuk karan meneh, paham ya? Jadi orang aus wazir itu rian sering tukaran. Sausai masuk Islam dah damai, Orang Yahudi gak seneng orang Islam damai, diprovokasi, oh bisa rada damai, ada saya damai enggak. Intinya kan tukaran menaik, diprovokasi kan tukaran mana? Apa sing demurun ya lagi ayyuhalladzina aman, Ya eling ya, wong ya, ya, sing iman intuti ulamun taat sira farikon yang kelompok minalladzina utul kitab. sangin wong akeh sing utul kitab ya rudukum itu imanikum. Dileng-lengi malam ngaji ini berai, terus ahad injing karo teman mantan BK Ahmadun anggur tidak meriki Mungkin nak menolak tak hormat terani guru guru Nak nganggur, nganggur sibuk ya kiai. Kono lagi Gus. Kita kiai mau ya kiai. Lalu nak nenggone pondok antri. Dok dok antri WC. Aku gus cepet. <laughs> Jadi jero pinter. aku malah kiai. <laughs> Salah. Enggak sing nodok ngajak cepet. Eh cepet yang gede suwi ono guse. <laughs> Aku kiai ya. Santai aku kiai. Jadi kalau yang rawi sama wajib lah kan mantap. Sing kawin aku juga pura izin ikut. Dari mantap kiai ya, rai soal kantor-kantor. Awal tuh dari kiai ya. Eh, ikut kiai kan kalah. Iya. <laughs> Ya, ya lazina ya, ya, menunggu tilang kafir kafir parikon. Yang kelompok menaladina untuk kitab karut untuk kembali anak sopo untuk kitab mengisirokafir pada imanikum kafirin. Pakai kata kurang kau pekafir siro kafe wa antum hati siro kafe Tutlah alih alaikum atas siro kafe bu ayat bu biro kiro ayat ya Allah Wafikum lah ikut yang dalam siro kafe rasul dari tuhan ya Allah Waman disabari wong ya atasi berpegangan sebaman bila iklan ya Allah tujuh dia ya. monggo teman-teman cintari dan sebaman ilah siro kafe Lagi maring dalam sini